Kita lanjutkan kajian kitab kitab Al-Aqidah Ar-Raziyain Aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah dari dua imam Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zu'ah Ar-Razi dan sudah disebutkan beberapa aqidah al-sunnah dan baqiyah dan tersisa beberapa perkara dan yang sekarang sedang kita bahas adalah tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy Dan ini akidah kaum muslimin yang harus diimani, yang harus diyakini. Sudah kita mulai pembahasannya dan sudah kita katakan bahwa dalil-dalil tentang tingginya Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya sangat banyaknya. Bahkan sampai beberapa ulama menulis satu kitab khusus tentang uluwullah. Tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab tebal. Yang tentunya di dalamnya berisi sekian banyak dalil. Yang sudah pernah kita singgung. Bahwa dalil tentang tingginya Allah di atas makhluk-makhluknya. Memiliki sekian jenis dalil dan setiap jenisnya memiliki sekian puluh dalil. Misalnya dalil tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arusnya Itu sudah tujuh ayat. Demikian pula dalil dengan kalimat fauqa, Allah di atas. Dalil-dalil dengan kalimat Ali yang maknanya maha tinggi. Demikian pula dalil tentang turunnya Allah ke langit dunia yang maknanya berarti Allah di atas. Ila akhirih. Dan Alhamdulillah, Syekh Rabi hafizahullah dalam syarah kitab ini membawakan ringkasan dari sekian banyak dalil tadi. Maka beliau berkata hafizahullah Ta'ala dalam syarahnya, Qala wa sarraha fi sab'i ayat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan dalam tujuh ayat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Kalau mau dilihat di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 54 berbunyi Inna Rabbakum rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Yang kedua dalam surat Yunus ayat 3 Allah berfirman Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Yang ketiga surat Ar-Ra'd di dalam footnote-nya. Hmm. Dalam footnote halaman 56. Yang ketiga surat Ar-Ra'd. Allah berfirman, "Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha, thumma istawa stawa al 'arsy." Allah lah yang mengangkat langit tanpa tiang. Sebagaimana kalian lihat. Dan kemudian Allah maha tinggi di atas arasnya. Yang keempat dalam surat Taha. Ar-Rahman alal arsh tawa, Ayat kelima. Yang kelima dalam surat Al-Furqan ayat 59. Thumma stawa alal arsh. Yang keenam dalam surat As-Sajdah Ayat keempat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Yang ketujuh dalam surat Al-Hadid. Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Fahadhihi sab'atu ayat. Ini tujuh ayat yang menyatakan bahwa Allah di atas arasnya. Karena makna istawa adalah irtafa'a dan itu di dalam lughah Arabiyah memiliki empat makna. Yang pertama fauqiyah, yang kedua alirtifa', yang ketiga ulu, yang hampir sama semua. Tinggi di atas ini makna istawa. Kemudian kata Syekh Rabi hafizahullah. Qala di dalam ayat Al-Furqan 56, "Tsumma 'ala 'alal 'arsyir Rahman fas'al bihi khabira." Kemudian dia maha tinggi di atas arsnya Ar-Rahman. Fas'al bihi khabira. Makna fas'al bihi khabira, yakni nafsahu. Tanyakan pada khabir, yakni pada yang maha tahu. Yakni dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dialah yang maha tahu. Maka tanyakanlah kepada yang maha tahu fayukhbir an nafsihi maka Allah akan khabarkan tentang dirinya bahwa dirinya di atas arusnya, arusnya di atas tujuh lapis langitnya langitnya di atas bumi kita ini maka di mana Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya, di atas langit-langitnya, di atas arusnya dan Allah paling tinggi, maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Laisa fawqahu syai. Tidak ada di atas Allah sesuatu apapun. Qala Dikatakan pula selanjutnya, akhbara bi annahu istawa al 'arsy. Allah khabarkan bahwa Allah di atas arasnya. Dan Allah khabarkan sifat-sifatnya yang husna dan nama-namanya yang ulia. Fas'al bihi khabira. Maka tanyakanlah kepada al-khabir. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala? Manusia tidak tahu yang gaib. Pendengarannya terbatas, penglihatannya terbatas, pikirannya terbatas alat perabanya terbatas, panca inderanya terbatas. Maka nggak akan sanggup berpikir tentang Allah atau mempelajari tentang Allah dari panca inderanya sendiri. Gak akan mungkin. Maka satu-satunya jalan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bertanya kepada Allah sendiri dan Allah turunkan kitabnya. Allah utus nabi-nabinya untuk mengenalkan Allah dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Kemudian Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir dan Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan sesuatu apapun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fanusbit kulla sifat. Maka kita tetapkan semua sifat-sifat tadi sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dengan dua kalimat. Yang pertama, laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Yang kedua, wa huwa samiul basir dan dia maha mendengar, maha melihat. Dinafikan keserupaan Kemudian ditetapkan dua sifat, as-sama' wal basar, Wahuwa samiul basir. Menetapkan sifat sama' bagi Allah dan menetapkan sifat basir bagi Allah SWT. As-sama' pendengaran, wal basir penglihatan. Tetapi ada kaidah yang pertama, laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Maka kalian jangan ragu-ragu menyatakan Allah mendengar. Jangan khawatir sama dengan makhluk. Karena kita punya dua kaidah. Kaidah pertama menetapkan wahwa samiul basir. Allah mendengar, Allah melihat. Tetapi ada kaidah di samping kaidah penetapan, ada kaidah penafian keserupaan. Bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka penetapan tadi menetapkan pendengaran. Tetapi pendengarannya tidak sama dengan makhluknya. Menetapkan penglihatan. Allah melihat. Tetapi tidak sama dengan makhluknya. Ini metode ahlus sunnah diambil dari ayat ini. Laisa kamislihi syai' wa huwa samiul basir. Fanuthbit kulla hadhihi sifat. Maka kita tetapkan sifat-sifat tadi. Al-istiwa, tingginya Allah di atas arasnya. Wan nuzul, turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Wal maji, datangnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan wajah rabbuka datang Rabb kamu nu'min biha kama waradat fi kitabillah. Kita tetapkan sifat-sifat tadi dan af'al fi'il-fi'il Allah tadi dalam keadaan kaedahnya tetap tidak sama dengan makhluknya. Datang tidak seperti datangnya makhluk, turun tidak seperti turunnya makhluk, ila akhirnya. Tetap kita katakan sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Nusbit haqa'iqaha. Kita tetapkan hakikatnya. Hakikat mendengar kita tetapkan. Benar-benar mendengar. Hakikat melihat juga kita tetapkan. Benar-benar melihat. Tetapi tentunya tidak dengan penglihatan terbatas seperti penglihatan kita. Tidak pendengaran terbatas seperti pendengaran kita. Tetapi Allah maha mendengar. Bahkan bisikan hati pun Allah mendengar. Demikian pula penglihatan. Fis samai au fil ardi di langit ataupun di bumi atau di dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fanunfi anhal kaifiyah. Maka kita menafikan pertanyaan kayak apa. Sebab siapa yang akan menjawab? <laughs> Tidak mungkin ada yang bisa menjawab. Kayak apa tingginya Allah di atas arasnya? Ya tidak tahu. Kalau dikabarkan dalam Quran, dalam sunnah, kita akan jawab. Dengan Quran dan sunnah. Kalau tidak ada. Apakah kita pernah melihatnya? Tidak. Katakan tidak tahu. Dan tidak ada yang tahu kaifiahnya kecuali Allah sendiri dan yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberitahu, ya tidak tahu. Maka pertanyaan kaya apa adalah pertanyaan bodoh yang tidak mungkin ditanyakan pada manusia. Kayak apa? Ya tanya sendiri pada Allah Ta'ala. Kalau kamu bisa dapat wahyu. Ikhuni ya. Ikhwani a'azakumullah. Wa dalil ala nafil kaifiyah minal Qur'an. Apa dalilnya? Bahwa kita tidak boleh bertanya kaifiyah. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maka sudah. Nggak mungkin bisa dijawab kalimat kayak apa. Apa artinya kayak apa? Pertanyaan seperti apa kayak apa, itu kan minta disamakan. Sedangkan Allah tidak ada yang sama. Kamu udah lihat, udah kayak apa? Kayak anu, ini kayak ini, kayak ini. Dia akan cari yang dekat, akan cari yang mirip, akan cari yang serupa. Alisa kata bukankah begitu? Pertanyaan kaif, kayak apa, seperti apa, itu kan minta untuk dimiripkan dengan yang mana. Saya belum lihat barangnya. Tapi ini barang yang sudah pernah saya lihat. Kayak apa? Kayak ini apa? Kayak ini apa? Kayak itu. Oh kayak ini besar dikit. Atau kayak itu lebih kecil lagi dikit. Ini cuma agak lonjong. Kan begitu. Itu kalau benda-benda. Berarti pertanyaan kayak apa seperti apa. Minta disamakan dengan yang dekat. Yang mirip. Kayak apa? Apakah kayak seseorang di atas kudanya? Allah di atas arasnya? Atau seperti raja di singgah sananya? Atau seperti uh, awan di atas langit, uh, di atas bumi, atau seperti ini. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini bicara tentang Allah yang tidak ada yang serupa. Mau disamakan dengan apa? Laisa kamislihi syai'un. Maka pertanyaan kaifiyah adalah pertanyaan yang tidak pantas ditanyakan. Kata Imam Malik bahwa pertanyaan kaif itu adalah pertanyaan bid'ah. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan pertanyaan seperti itu bid'ah. Karena laisa kamislihi syai. Karena Allah tidak serupa dengan apapun, tidak mirip dengan apapun, maka tidak bisa dikatakan seperti apa. Tidak seperti apa-apa. Kayak apa? Mirip dengan yang mana? Tidak ada yang mirip. Maka pertanyaan kaifiyah tidak bisa dijawab dan tidak perlu ditanyakan. Qala fanafa an al musyabbiha au musyabaha, maka Allah Subhanahu wa taala menafikan penyerupaan kemiripan. Wa asbata li nafsihi sama' wal basar, tetapi kemudian menetapkan dua sifat, pendengaran dan penglihatan. Walaupun lafaz kalimat mendengar dalam bahasa Arab sami'a atau kalimat basar dalam bahasa Indonesia melihat itu kalimatnya dipakai untuk makhluk. Makhluk melihat, makhluk mendengar. Tetapi tidak sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Ini kaedah ahlu sunnah wal jamaah. Terapkan pula pada yang lain. Ketika mereka bicara, mendengar dan melihat, semua kaum muslimin sepakat. Masya Allah. Apakah ada satu orang muslim yang tidak mengetahui atau tidak meyakini kalau Allah mendengar? Tidak ada. Mengapa? Ya mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya makhluk. Bagus. Itu jawaban bagus. Pakai jawaban itu pada perkara-perkara yang lain dari sifat-sifat Allah. Kenapa ketika berbicara tangan bingung? Ketika berbicara turun bingung. Ketika berbicara tentang datang bingung. Padahal semuanya ada dalam Quran. Wajah Arab buka, datang Rabb kamu. Demikian pula tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang mutawatir. Allah yanzil fi thuluthil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Demikian pula kalimat tangan, yadullah, yadullah, yadullah, bukan dalam satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat. Sekian banyak ayat. Kenapa ketika berbicara masalah ini, kalian tolak? Oh nggak mungkin Allah nggak punya tangan. Loh, ayat yang bilang begitu. Nggak mungkin Allah datang. Ayat yang bilang datang. Nggak mungkin Allah turun. Ah, hadis yang mutawatir yang bilang. Kenapa ditolak? Alasannya kan nggak mungkin. Nanti sama kayak makhluk. Nah, kenapa kamu sekarang jadi bodoh? Tadi cerdas. Allah mendengar, kita mendengar. Apakah sama? Yondoklah, ya, nggak sama. Demikian pula turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Tidak sama. Demikian pula tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Tidak sama. Demikian pula datangnya Allah dengan datangnya makhluk. Terapkan kaedah tadi pada semua sifat. Pada sifat yang mendengar melihat, mereka semua terima dengan Masya Allah. Dengan cerdas. Yang nggak mungkin sama dengan makhluk. Mendengarnya Allah maha mendengar. Demikian pula turunnya Allah maha turun. Kayak apa maha turun? Pokoknya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya. Tidak mungkin sama dengan makhluk, nggak mungkin sama dengan turunnya manusia dari mimbar, nggak sama turunnya seseorang dari tangga, nggak sama dengan turunnya awan ke bumi, nggak sama. Laisa kamitslihi syai, pasti sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa? Tidak tahu. Ini pertanyaan nggak perlu. Sudah kita bahas. Mau bilang kayak apa pendekatannya dengan apa? Enggak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Maka pertanyaan tadi bid'ah. Kayak apa? Enggak perlu ditanyakan. Ikhwani fiddina azakumullah alhamdulillah. Kejelasan dalam manhaj ahlu sunnah sangat gamblang. Karena diambil dari kitab wa sunnah. Disebutkan bahwa potongan pertama laisa kamislihi syai'un membantah para musyabbihah. Sedangkan potongan kedua wahwa sami'ul basir membantah para penolak sifat. Ayat ini sekaligus membantah dua golongan. Golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk dibantah. Laisa kamislihi syait. Golongan yang menolak sifat Allah tidak mungkin. Turun Allah tidak mungkin. Di atas arus Allah tidak mungkin. Dibantah dengan wahwa sami'ul basir. Bahwa Allah menetapkan sifat untuk dirinya. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه استوى في سبع آيات Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dirinya istawa maha tinggi di atas arusnya di tujuh tempat dalam Al-Qur'an. Sudah kita bacakan satu persatu. Wa bi ijma'il muslimin sabiqin dan dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin yang dahulu sampai sekarang. Artinya para ulamanya para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Bahkan disepakati oleh seluruh agama-agama samawi. Agama samawi itu Islam, Yahudi, Kristen. Mereka semua mengakui bahwa Allah di atas. Hanya saja orang Nasrani kadang tercampur pikiran mereka dengan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga dikatakan di sorga. Bapak di sorga. Karena yang mereka pikirkan adalah Isa. Isa Nabiullah yang tentunya berakhir dalam jannah, dalam surga. Tetapi bicara tentang Tuhan mereka yang mereka katakan Tuhan Allah, mereka berkata di langit sana maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tanyakan pada mereka kalau tidak percaya. Bahkan dikisahkan oleh Syekh Rabi. Ma'al asaf dengan sangat disayangkan. Yahudi dan Nasrani saja percaya bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Sedangkan beberapa gerintil kaum mukminin uh, kaum muslimin justru menolak. Bahwa menyatakan Allah tidak di langit sana. Allah tidak di atas. Allah di mana-mana. Mal asafis syedid. Dan kita sayangkan Nasrani dan Yahudi. Bagaimana mereka mengimani sifat Allah maha tinggi. Tetapi mereka menyekutukannya dengan makhluk yang di bumi. Yaitu Isa atau Uzair. Dikatakan oleh Syekh Rabi ada pengalaman beliau. Beliau mengisahkan bahwa salah satu dari muridnya, mahasiswa di Jamiah Islamiyah, menceritakan bahwa gurunya, dosennya pernah melihat seorang Nasrani melewati sekelompok orang. Disebutkan di sini sufi ya, orang-orang sufi. Nasrani ini tahu aliran ini, Khumsun wa amaim. Pakai gamis-gamis, pakai imamah-imamah. Wa kana ya'rif aqidatahum wa yaskhar minhum. Orang Nasrani tahu akidahnya kelompok ini. Dan kemudian dia lewat sambil bertanya, "Aina Allah? Di mana Tuhan Allah?" Di mana Allah? Mereka menjawab, "Fi kulli makan, di mana-mana." Maka Nasrani tadi berkata dengan tafala. Tafala itu seperti meludah tapi tidak keluar ludahnya. Bah gitu. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Sampai ditinggal. Sambil dicemooh. Bagaimana mungkin? Di mana-mana. ada Nasrani. Ini orang Nasrani. Memperolok-olok mentertawakan haula. Penolak-penolak sifat. Ma'al asafis syedid. Wa ba'da haula al-mu'attilah. Dan mereka para penolak-penolak sifat. Ada yang berdebat dengan Nasrani. Berdebat tentang masalah ketuhanan dan keesaan. Mereka selalu menang ini muslimin ini padahal penolak sifat. Lalu menang. Bicara masalah keesaan Allah SWT dan Allah tidak punya anak. Ila akhirnya. Tetapi giliran masalah sifat. Nasrani yang mengalahkan mereka. Bagaimana mungkin Tuhanmu tidak memiliki sifat? Bagaimana mungkin Tuhanmu di sini? Ila akhir. Dicemooh. Ditertawakan oleh mereka. Ikhwan ibn azakumullah. Sungguh sangat menyedihkan. Mengapa kalian lebih bodoh dalam masalah ini daripada Nasrani? Dalam masalah keesaan kalian Masya Allah bisa membantah Nasrani. Tetapi dalam masalah ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Kenapa kok jadi seperti Nasrani? Apanya? Kebodohannya. Nasrani kan bodoh. Tiga tapi satu. Satu tapi tiga. Walaupun tiga tapi itu sungguhnya satu. Bagaimana? Bodoh atau bukan bodoh? Tunggu. Mereka juga sama. Ya pokoknya tidak di mana-mana. Ya di mana? Pokoknya tidak di mana-mana dan di mana-mana. Di mana-mana tapi tidak di mana-mana. Apa nggak bingung? Kamu ini membikin bingung masyarakat seperti membikin bingungnya Nasrani tentang Trinitas. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Mereka berkata di mana-mana tapi tidak di mana-mana. Karena apa? Bilang tidak di mana-mana. Kalau kamu bilang di mana-mana berarti ada Salam alaihi Ya. Mereka yang membantahnya dengan kasar mengatakan, berarti ada di tempat ini, tempat-tempat yang kotor. Yang jorok, yang najis. Mereka sebagian mengatakan, iya, di situ juga. Tetapi yang lain mengatakan, tidak, tapi tidak di mana-mana. Jadi gimana? Di mana-mana, tapi tidak di mana-mana. Ikhwan Ibn Azawullah, kenapa tidak menjawab dengan cerdas bahwa karena kemuliaan itu selalu lebih tinggi penguasa biasa dikasih kursi yang lebih tinggi biasanya ya. pemimpin urusan lebih tinggi lebih di atas ya. kenapa kamu tidak bisa terima kalau Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya diberitakan dalam Quran maka syar'an wa aklan wa fitratan secara syariat sudah banyak dalilnya secara akal juga sudah wajar yang lebih mulia maha tinggi demikian pula secara fitrah secara fitrah itu ketika kita berkata ya Allah mesti kepala kita otomatis ya Allah ke atas nggak ada yang ke, ke bawah begitu ke kolong sampai seorang yang tadinya dia menolak sifat kemudian suatu saat bertobat ditanya kenapa kata dia demi Allah aku bisa membantah mereka dengan berbagai macam argumen-argumen Maksudnya argumen filsafat. Bukankah, bukankah, bukan. bukan Satu yang saya tidak bisa bantah. Dan sampai hari ini saya tidak bisa membantah perasaan saya sendiri. Fitrah yang ada pada saya. Setiap saya menyatakan ya Allah, otomatis saya menengadah. Menengadah ke atas. Itu saya tidak bisa bantah, kata dia. Fitrah yang ada dalam hati saya. Ini fitrah yang masih lurus. Ikhwan Dan kaum muslimin Pasti. Lalu berdoa akan begitu. Rasulullah SAW kalau berdoa mengangkat tangannya sampai terlihat ketiaknya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemana angkatnya? Ila sama. Diriwayatkan dengan tegas. Rafa ayadaihi ila sama. Mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ikhwanifidina fidina azakumullah muslimin rahimani wa Kembali kepada ucapan Syekh Rabbi Hafizahullah ala syahid yang menjadi bukti ana min adillati uluwillahi subhanahu wa ta'ala wa annahu fawqa arsyihi hadhil ayat allati saqaha Allah fil Qur'anil Karim bahwasanya dalil-dalil yang menunjukkan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya ayat-ayat ini yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim untuk menetapkan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala di antara keagungan Allah adalah tingginya Allah di atas arusnya. Maka Allah katakan beriringan antara ketinggian dengan keagungan. Wahuwal aliyul azim. Dalam ayat kursi. Ya. Dalam surat Ash-Shura. Di dalam isma rabbika al-a'la. Alladhi khalaqa fasawa. Ila akhirih. Uluwudzat. makna maha tingginya Allah dalam ayat ini tadi sudah lewat dalil Ar-Rahman alal arsistawa. Sekarang dalil dalam bentuk ulu. Ain, lam, waw. Atau alim, eh, ain, lam, ya. Ali. Berapa dalam Al-Quran? Sabihisma rabbikal a'la. Sucikan Rabbmu yang maha tinggi. Wahuwal aliyul azim. Allah maha tinggi. Kalian klik di komputer Ali. Ada berapa ayat? Bukan satu, bukan dua. Sekian ayat. Yang tentunya makna Ali jelas dalam semua tafsir adalah ketinggian. Uluwul zat, uluwul qahri, uluwul qadr. Yang namanya tinggi-tinggi segalanya. Tinggi kedudukannya, tinggi juga kadarnya, tinggi kemuliaannya, dan tinggi pula zatnya. Zatnya di atas sana. Qala kullu anwa'il ulum. Berarti kalimat Ali, Allah Maha Ali menunjukkan Allah Maha Tinggi dalam semua maknanya. Mereka bedakan. Itu maksudnya tinggi-tinggi kedudukannya. Tinggi-tinggi kemuliaannya. Ada pun zatnya di sini. Ini bahaya. Yang seperti ini. Kalau Quran tidak membedakan, kalau Al-Quran menyebutkan secara mutlak, wahwal aliyul azim, maka kenapa kita mengkhususkan? tingginya ini saja. Tidak. Semua ketinggian ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketinggian dalam masalah mulianya, ketinggian kedudukannya, ketinggian kadarnya, ketinggian kudranya, termasuk ketinggian zatnya subhanahu wa ta'ala. Dalil ketiga. Ini bentuk dalilnya ketiga. Kalau dalilnya berpuluh-puluh, setiap satu macam ada sekian juga dikatakan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tentang naiknya kalimat ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik dan kepadanya lah naik amal-amal saleh kepada siapa kepada Allah Subhanahu wa taala naik amal saleh kepada Allah naik kalimat tayyibah kepada Allah Subhanahu wa taala artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib yas'ad ila ain, naik ke mana? Kepada Allah. Berarti Allah di mana? Di atas. Apakah mereka tidak pernah membaca bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepadanya lah naik kalimat yang tayyib. Ini kepada Allah SWT. Berarti Allah tinggi di atas. Karena perlu naik. Taib ayat lainnya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Sekarang ta'ruju. Kalimat ta'ruju juga maknanya naik. Ta'rujul malaikatu warruh. Warruh Jibril alaihi salam. Naik malaikat dan ruh kepada Allah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala? Di atas. Demikian pula dikatakan al-uruj yakunu ila fawq la ila tahat. Yang namanya uruj, yang namanya naik itu ke atas. Kalau ke bawah tidak dikatakan dengan uruj dalam bahasa Arab. Kalau ke bawah tidak dikatakan naik. Dikatakan turun. La yuqal uruj ila masya yaminan au shimalan di atas Allah, di atas Allah subhanahu wa ta'ala, eh, di atas di atas makhluk, di atas mereka, di atas mereka. Demikian pula sebaliknya ketika dikatakan Allah turunkan Al-Quran. Nazala bihir ruhul amin. Diturunkan dari Allah oleh ruhul amin, oleh Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Di hatimu agar engkau menjadi pemberi peringatan. Berarti Al-Quran diturunkan. Kalau turun dari atas ke bawah. Berarti di mana Allah? di atas. Walhamdulillah rabbil alamin. Dan ayat yang sangat banyak berbicara tentang turun, Allah turunkan, Allah turunkan. Di antaranya di kalimat inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ayat dalam surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundirin." Sesungguhnya kami menurunkan dia di malam yang berkah, menurunkan lagi. Berapa ayat Allah menurunkan Quran? Nazalna nazalna nazalna. Sekian ayat lagi, sekian hadis lagi. Berita bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an. Berarti di mana Allah Swt? Di atas. Karena Qur'annya turun pada kita Berarti Allah Subhanahu wa taala di atas. Demikian pula kalimat raf'id darajat. Dul arsy yulqir ruh min amrihi ala man yasha min ibadihi liyundira yaumat talaq. Allah katakan rafi'ud darajat, dul arsy. Allah maha tinggi derajatnya dan memiliki arsh. Itu juga bermakna Allah di atas. Rafi' Dari kata rafa'a, rafi' tinggi. Misalnya istawa ditakwilkan. Istawa itu bukan tinggi. Taib, kalau istawa bukan tinggi, yang ini bagaimana? Rafi' akan ditakwilkan kemana? Demikian pula ayat lainnya, jenis yang berikutnya, kalimat fisama, fisama, fisama. Itu juga bukan satu, bukan dua. Sekian ayat. Di antaranya ayat Allah, "Aamintum man fis samai ay yaghsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit sana? Kalau Allah akan menurunkan kepada kalian atau menenggelamkan kalian ke dalam bumi. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba? Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit sana kalau-kalau dia akan menghujani kalian dengan hujan batu atau menenggelamkan ke dalam bumi. Diawali dengan amin man fis sama, amin man fis sama. Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit? Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit? Di mana Allah fis sama? Dan itu tidak salah jawaban itu. Kalimatnya dalam ayat ini, amin man fis sama. Dan kalimat fi bagi yang mengerti bahasa Arab tidak mesti bermakna di dalamnya. Karena ada orang yang entah berpura-pura bodoh atau bodoh beneran. Allahu alam. Kata mereka, kalau di langit itu kan berarti langitnya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, nggak paham. Ya. Jahil sepertinya. Ya. Kalimat fi bukan di dalamnya. Memang kalimat fi kadang bermakna di dalam sesuatu. Kadang-kadang. Tetapi kadang-kadang maknanya bukan di dalamnya. Mau bukti? Allah kisahkan tentang bagaimana tukang sihirnya Firaun yang ketika di mereka masuk Islam oleh Firaun disalib, diancam dengan dibunuh dan disalib. Apa kata Firaun? La usallibannakum fi judu'in nakhli. Lihat. Wala usallibannakum fi judu'in nakhli. Akan aku salib engkau fi di dalam pokok-pokok pohon kurma. Di dalamnya pohon korma gitu? Jangan salah. Maksud di atasnya pohon korma. Taib. Berarti makna fi di dalam ayat ini bukan di dalamnya, tapi di atasnya. Berarti ayat tadi juga amin man fis sama. Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit? Maksudnya di atasnya langit sana. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua sama bukan langit, tapi sama adalah ketinggian. Karena sama itu dari kata sumu. Dan sumu itu maknanya tinggi. Berarti fis sama artinya fis sumu. Sehingga diterjemahkannya bukan di langit. Tetapi di ketinggiannya. Aamintum man fis sama. Maknanya aamintum man fis sumui. Apakah kalian tidak takut dengan yang di ketinggian sana? Ayib. Dua tafsir ini cukup untuk menjawab kebodohan mereka atau kepura-pura bodohan mereka. Isya belum. Baik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit maknanya di atas langit. Demikian pula kalau fisumu yang artinya di ketinggiannya. Qala wasfis sama' indahum malak wal malak yuhaddid hadat tahdid. Bahwasanya malaikat-malaikat itu mengancam. Mengancam manusia-manusia ini? Apakah kalian tidak takut dengan Allah yang di langit sana? Hadza tala'u fi kitabillahi na'udzu billahi minal hawa. Tetapi ikhwani fi din a'azakumullah. Ada yang berkata maksudnya di langit itu malaikatnya. Apakah kalian tidak takut dengan malaikat yang di langit? Kalau kalau dia menenggelamkan, sebentar sebentar, yang men mengazab manusia, yang menenggelamkan ke dalam bumi, yang menghujani dengan hujan batu, emang malaikat apa Allah swt? Allah. Maka jelas yang dimaksud dalam ayat ini adalah Allah. Apakah kalian tidak takut dengan Allah yang di langit sana? Kalau kalau dia menghujani kalian dengan batu. Ikhwani fi din a'azakumullah, ikhtisas ba'di makhluqat bi annahu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula ayat yang menyebutkan tentang beberapa hamba di sisi Allah. Sedangkan barakallahu fikum yang lainnya yang kufar tidak dikatakan diletakkan di sisi Allah SWT. Tetapi kalau Allah di sini berarti semuanya di sisi Allah. Ya pak ya? Ayatnya berfirman, "Fa in istakbartum falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun." Kalau kalian sombong, wahai orang-orang kafir, maka sesungguhnya yang ada di sisi Rabbmu mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sisi Rabbmu? Ya malaikat-malaikat. Tapi kalau dikatakan Allah di mana-mana, berarti semuanya di sisi Allah. Dan itu tidak tepat. Salah. Demikian pula dikatakan wa min ayatihi al lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbart wa in istakbaru فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فإن استكبروا kalau mereka sombong tidak mau beribadah pada Allah ketahuilah فالذين عند ربك mereka-mereka yang ada di sisi Rabbmu selalu bertasbih di siang dan malam dan mereka tidak bosan Artinya Allah tidak butuh kalian wahai orang kafir. Kalau orang-orang kafir tidak mau memuji Allah, nggak mau mengesahkan Allah, nggak mau memuliakan Allah, sesungguhnya yang di sisi Allah selalu memuji Allah SWT. Selalu menyanjungnya di malam hari dan di siang hari, tidak pernah berhenti, nggak pernah bosan. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat falazina inda rabbik orang atau sesuatu makhluk-makhluk yang di sisi Rabbmu adalah para malaikat yang di langit sana termasuk para pembawa arus di mana Allah di atas arusnya sedangkan arusnya dipikul oleh malaikat-malaikat yang malaikat itu besarnya jangan membayangkan arusnya dulu malaikatnya saja dari lehernya ke kepalanya perjalanan 500 tahun.